dan supaya kita selamat di dalamnya. Di antaranya di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 20 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." I'lamu annama annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa tatadurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya kurang lebih Ketahuilah hanya saja kehidupan dunia itu adalah permainan Senda gurau Perhiasan Dan saling berbangga-bangga di antara kamu Juga saling memperbanyak harta dan anak-anak Seperti hujan Yang para petani senang dengan hujan itu Karena dengan hujan itu tanaman jadi subur. Namun kemudian ternyata tanaman itu menguning kemudian akhirnya rusak. Dan di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan ridhonya. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kata Allah hanya saja merupakan laibun walakun permainan dan sedang gurau. Karena itu kalau dikatakan dunia ini adalah panggung sandiwara, itu tidak salah, benar. Semuanya yang ada di dunia ini sedang bersandiwara. Ada yang berperan sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, sebagai pejabat, sebagai atasan, sebagai bawahan, Semuanya adalah sandiwara Kecuali orang-orang yang benar-benar berada di atas garis Yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah SAW Maka dia tidak bersandiwara Dia benar-benar memerankan peranan yang sebenarnya Dunia ini adalah perhiasan saja Saling berbangga-banggaan di antara kita Memperbanyak harta, memperbanyak anak Bangga dengan ini, bangga dengan itu Lalu dicontohkan oleh Allah Subhanahu taala diberikan perumpamaan. Dan perumpamaan Al-Qur'an adalah perumpamaan yang terbaik. Seperti hujan yang menimpa bumi lalu bumi menjadi subur. Sehingga para petani senang dengan hujan itu karena tanaman yang telah ditanamnya menjadi tumbuh dengan subur tumbuh subur hijau tapi akhirnya menguning dan rusak. Itulah dunia. Kita mau tidak mau pasti akan seperti tanaman itu kuning dan rusak. Yaitu kita akan tua. Kemudian akhirnya kita akan mati. Apapun yang kita miliki, siapapun pasti akan pisah. Ada seorang raja yang kaya raya, dia memerintahkan untuk dibangunkan istana yang amat sangat megah dan mewah yang tidak ada tandingannya. Kemudian setelah jadi istana itu dia bangga. Dia mengajak orang-orang untuk melihatnya, dia memamerkannya. Ini istana yang terbaik, tidak ada tandingannya. Kemudian ada satu orang yang mengatakan istana ini kurangnya cuma dua. Apa itu kurangnya? Yang pertama, pemiliknya akan tua. Yang kedua, pemiliknya akan mati. Artinya walaupun kamu punya istana yang megah dan mewah seperti ini, kamu akan tua, tidak bisa menikmati lagi dan kamu akan mati pisah dengannya Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan setelahnya penjelasan di akhirat ada pembalasan. Yang ada cuma dua saja, tidak ada yang ketiga. Yang pertama-tama mendapatkan azab yang keras kalau kita nyimpang di dunia. Yang kedua mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lurus di dunia. Kemudian oleh Allah ditutup ayatnya dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Manusia terbagi menjadi dua di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, yang pertama adalah manusia yang brutal. Yang dia benar-benar telah terfitnah oleh cinta dunia. Sehingga dia merasa puas oleh dunia dan dia menganggap dunia adalah segala-galanya. Dunia adalah segala-galanya. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 7 sampai ayat 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tamannu biha walladzina hum an ayatina ghafilun Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak mengharapkan berjumpa Allah, dan mereka itu ridho dengan kehidupan dunia dan merasa puas dengan kehidupan dunia. Ridho dengan dunia, puas dengan dunia. Dan orang-orang yang mereka itu lalai dari ayat-ayat kami untuk mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang mereka perbuat. Ini kelompok manusia yang pertama, ikhwan wa wabarakatuh. fillah dia ridho dengan dunia, dia puas dengan dunia. Dunia adalah segala-galanya bagi dia. Sehingga mereka itu yang dipikirkan hanyalah bersenang-senang, bermewah-mewah, bermegah-megah. Dunia, dunia dan dunia. Allah dilupakan. Orang yang seperti ini tidak lebih daripada binatang Jadi dunia ini dianggap untuk cari makan saja Cari kepuasan saja Allah menggambarkan mereka di dalam surat Muhammad ayat nomor 12 Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama takulul an'amu wan naru matwallahum dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan memakan seperti binatang ternak makan dan neraka adalah tempat mereka. Ini orang paling merugi, ikhwan wa akhwati rahimakumullah dan kita jangan sampai jadi orang yang seperti ini. Kadang di jalan itu kita lihat orang yang dia itu kerja dan kerja. Dianggap dunia ini hanya cari makan, cari minum saja dari sesuap nasi. Sehingga dia melupakan Allah Dia tidak sholat Pokoknya dia lupa Allah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Kalau kita lihat orang seperti ini kasihan ya orang ini Di dunia dia susah Di akhirat dia tambah susah Orang seperti itu tidak lebih daripada binatang Yang beranggapan bahwa hidup ini hanya untuk makan saja Ini orang paling rugi Kerja dan kerja Kemarin ketika saya di Jakarta kan banyak orang dari luar Jakarta ke Jakarta. Ternyata di sana ya jualan, cari makan saja, cari makan saja. Jadi seakan-akan hidup ini dianggap oleh mereka cari makan, cari minum. Ya Allah kasihan. Tidak lebih daripada binatang, ya dipikir hanya perutnya saja. Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelompok yang kedua di antara manusia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia iman kepada Allah. Dia yakin dengan kampung akhirat. Dia yakin dengan kebangkitan setelah kematian. Dia yakin di sana ada pahala, di sana ada siksaan. Mereka ini adalah pengikut para rasul alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Namun mereka ini terbagi menjadi tiga kelompok Orang yang menyadari dunia ini Terbagi menjadi tiga kelompok Ada yang kesadarannya sangat minim Ada yang kesadarannya itu sedang-sedang saja Ada yang bahkan kesadarannya itu luar biasa Sangat sadar Mengetahui benar-benar hakikat kehidupan dunia dan mereka itu ketiganya telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat nomor ke-32. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul 'adzim. Kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itu kita semuanya orang Islam yang oleh Allah diberi Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan kepada kita. Kemudian orang yang menerima Al-Quran ini ada tiga kelompok. Yang pertama-tama adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri yang kedua adalah orang yang pertengahan. Yang ketiga adalah orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Mari kita lihat orang-orang beriman, orang-orang yang mendapat Al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an ada tiga kelompok. Mari kita lihat kita termasuk kelompok yang mana. Ayat ini untuk kita yang pertama-tama kelompok yang mendolimi dirinya sendiri Siapakah mereka itu? Ini adalah kelompok mayoritas Dari kalangan kaum muslimin Kelompok mayoritas Mendolimi dirinya sendiri Yaitu dia terfitnah oleh perhiasan dunia Dan oleh keindahan dunia Karena itu dia mengambil dunia Dengan cara yang tidak benar Menghalalkan segala cara Lalu ada kata-kata mengambil dunia Itu bukan hanya harta ya Macam-macam kadang Kadang ada orang itu suka harta Kadang orang itu tidak suka harta Tapi suka dengan jabatan Jabatan, kedudukan, pangkat, kepenaran, Ingin terkenal Ada juga mungkin fitnahnya perempuan Seperti itu dia mengambil dunia dengan cara yang tidak benar Ingin tenar caranya tidak benar Ingin harta caranya tidak benar Halal haram nyimpang apapun dilakukan yang penting dia dapat apa yang dia inginkan mendolimi dirinya sendiri kemudian dia ini mempergunakan dunia yang didapatkan dengan cara yang tidak benar dipergunakan untuk tidak benar juga dan biasanya ini adalah merupakan korelasi kalau orang dapat dunia caranya tidak benar biasanya keluarnya pun juga tidak benar ini sering kita mendapatkan cerita-cerita seperti itu dari pelaku-pelakunya langsung. Orang yang mendapat dunia dengan cara yang haram, biasanya nanti disalurkannya pun kepada yang haram, tidak barokah. Orang yang seperti ini menjadikan dunia adalah cita-cita tertingginya. Dia cinta dan benci karena dunia. Dia marah karena dunia. Dia rela karena dunia. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20 tadi yaitu bermain-main dan pulau saja, bersandiwara. Inilah orang yang bersandiwara di kehidupan dunia. Walaupun mereka beriman, tapi iman mereka hanya iman secara global saja. Saya iman, saya iman. Iman secara global, garis besar. Secara namun mereka tidak mengetahui tujuan dunia, hakikat dunia Dan mereka ini lupa bahwa dunia adalah tempat untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya Menuju yang setelahnya nanti kematian Ini kelompok pertama, mendolimi dirinya sendiri Kemudian kelompok yang kedua dari kalangan kaum muslimin adalah Al-Muqtasid yang tengah-tengah Mereka ini mencari dunia dengan cara yang benar caranya benar, tidak timpang. Kemudian mereka ini menunaikan yang wajib-wajib saja. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Namun mereka ini tidak mau menambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Jadi hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang keutamaan-keutamaan, sunnah-sunnah ditinggalkan. Mereka menikmati dunia, mereka menikmati kemewahan, kemegahan, tapi yang mubah, yang mubah. Orang seperti ini tidak tercela. Dia tidak dihukum, tapi derajatnya di akhirat berkurang, derajatnya turun. Karena dia telah menikmati kemewahan dunia, kemegahan dunia. Karena itu sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laula antang tanqusa min hasanati lakhalaftukum fi ini Kalau bukan karena aku khawatir kebaikan-kebaikanku akan berkurang, pasti aku akan menyelisihi kamu dalam kelembutan hidup kamu. Artinya sahabat Umar itu sebenarnya ingin hidup mewah, mewah, megah, halal ya. Tapi beliau sadar hal itu akan mengurangi kebaikan-kebaikan beliau, mengurangi derajatnya. Yaitu beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mencela suatu kaum sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf ayat nomor 20, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Allah mencela kaum yang mereka itu bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Walaupun ini caranya benar, tapi ini dicela oleh Allah dan dia rugi, rugi di akhirat nanti karena derajatnya kurang walaupun dia tidak dihukum oleh Allah, tidak dihukum karena dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian kelompok yang ketiga di antara kaum muslimin adalah as-sabiqu bil khairat Orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, mereka ini mengetahui betul hakikat kehidupan dunia. Untuk apa dunia ini? Saya dulu tidak ada, lalu lahir ke dunia, untuk apa di dunia ini? Mereka menyadari. Mereka menyadari bahwa di dunia ini adalah ujian untuk Allah melihat siapa yang terbaik amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 7. Inna ja'alna al ardi zina Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di muka bumi itu sebagai perhiasan Perhiasan Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya Dunia adalah ujian Siapa yang terbaik amalnya di antara kita apa tafsirnya terbaik amalnya? lalu di dalam surat Al-Mulk Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang terbaik amalnya yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Maka di sini tafsirnya secara khusus surat Al-Kahfi ayat 7 yang terbaik amalnya adalah azhad fid dunia wa arhab fil akhirah. Siapa yang lebih zuhud terhadap dunia dan yang lebih menginginkan akhirat. Nanti kita bahas apa itu zuhud. Jadi Allah menguji kita di dunia ini siapa yang lebih zuhud terhadap dunia dan siapa yang lebih menginginkan akhirat. Diuji. Dunia ini penuh dengan fitnah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang yang kelompok ketiga yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah mereka itu mencukupkan dunianya seperti musafir yang mencukupkan bekalnya, nggak banyak-banyak. Karena kalau kita bepergian bawa bekal yang banyak, nanti kita nggak sampai-sampai, kendaraannya nggak kuat nanti. Mereka ini di dunia seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan mali wajib dunia. Ma ana fid dunya illa karagibin tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya aku dengan dunia? Tiadalah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon sebentar kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Subhanallah. Hadis ini ada ceritanya. <clears throat> Ceritanya ketika itu Rasulullah sedang tidur di tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma sehingga membekas di tubuh beliau, membekas. Kemudian para sahabat tidak tega ya Rasulullah, bagaimana kalau kami membuat untuk Anda di pan yang empuk sehingga tidak membekas di tubuh Anda ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan apalah artinya aku dengan dunia? Buat apa seperti itu? Aku di dunia ini seperti orang yang sedang dalam perjalanan Lalu ada pohon rindang, berteduh sebentar di bawah naungan pohon itu, kemudian meninggalkan pohon itu, berjalan lagi. Itulah dunia. Dunia adalah pohon itu. Kita hanya sebentar di dunia, lalu kita akan berangkat perjalanan yang jauh. Buat apa bermewah-mewahan? Subhanallah, kalau kita ukur ini ikhwan wa akhwafillah rahimahullah dengan kehidupan sekarang sudah jauh sekali. Jauh sekali. Sekarang yang ada adalah bermewah-mewahan Yang membuat orang lupa, membuat orang lalai Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana di dalam riwayat sahih wasiatnya berisi kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu adalah orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Nah, hadis ini sangat agung ya. Kalau kita ingin tahu syarat daripada hadis ini, berarti kita harus mengkaji bagaimana sifatnya orang asing. Kalau antum ya dari Indonesia pergi ke Afrika misalnya orang asing. Bagaimana sikap antum ketika di Afrika sebagai orang asing itu? Bagaimana sikapnya? Sikapnya itu gak banyak bicara, Komunikasi seperlunya saja. Bahkan mungkin kita beda dengan mereka. Pakaian kita dari Indonesia dengan pakaian mereka beda. Ada banyak hal. Itulah di dunia. Kemudian orang dalam perjalanan seperlunya saja. Jadi intinya di dunia ini kita mencari dunia seperlunya saja. Karena kalau tidak akan menghalang-halangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah Tadi disebutkan di dalam Al-Hadid ayat 20, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Apakah dunia itu jelek secara total ataukah ada baiknya? Ternyata para ulama telah menjelaskan tentang dunia yang merupakan kesenangan yang menipu di antaranya salah seorang salafus saleh yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Kata beliau, "Mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah." Dunia yang merupakan kesenangan yang menipu adalah yang membuat kamu lalai daripada mencari akhirat. Itulah dunia yang tercela. Gara-gara dunia kita lalai mencari akhirat. Nanti ada keterangan-keterangan bahaya cinta dunia. Bagaimana orang itu gara-gara dunia akhirnya lalai akhirat itu tercela. Gara-gara dunia sholatnya nggak karu-karuan, ibadahnya nggak karu-karuan, menghalalkan segala cara. Ini dunia yang kesenangan yang menipu. Wa ma lam yulhika falaysa bimata'il ghurur walakin mata'un balaghun ila ma huwa khairun Adapun dunia yang tidak membuat kamu lalai Maka bukan kesenangan yang menipu Tapi justru merupakan kesenangan Yang menyampaikan kepada kesenangan yang lebih baik lagi Jadi kalau kita di dunia dengan cara yang benar Tidak membuat lalai Kita tetap lurus Sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya Maka dunia bukan kesenangan yang menipu Tapi dunia adalah kesenangan yang menyampaikan kita kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Artinya bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Baik semuanya. Tinggal pilih yang mana. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullah taala mengatakan, "Kaifa la uhibbu dunya li fiha qut aktasibu bihi haya utriku biha ana analu bihal jannah Bagaimana aku tidak mencintai dunia Yang ditakdirkan makananku ada di sana Yang dengan makan itu aku bisa hidup Yang dengan kehidupan itu aku bisa berbuat taat Yang dengan ketaatan itu aku bisa masuk ke dalam syurga Subhanallah Kata-kata yang indah. Kalau kita di dunia seperti ini, berarti dunia itu adalah indah. Di dunia cari makan. Setelah makan, badannya kuat, dia menjadi hidup. Hidup untuk taat. Taat masuk surga. Berarti dunia adalah bagus kalau seperti ini. Bukan hanya ngurusi perut saja. Kemudian juga salah seorang salafus soleh yang lain yang bernama Abu Sofwan ar ruini Abu Sufwan ar ruini Rahimahullah taala beliau ditanya Ma hiya dunya allati dammaha Allah fil Qur'an wallati yambagi lil'akili an yatajannabaha Apakah dunia yang dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan yang sepatutnya dijauhi oleh orang yang berakal jadi beliau ditanya, di dunia itu kan di dalam Al-Qur'an kan banyak celahan kepada dunia. Seperti apa dunia yang dicela oleh Allah di Quran itu? Dan seperti apa pula dunia yang harus dijauhi oleh orang yang berakal? Ini jawabannya sangat indah dan ini kok Koidah hidup di dunia dan koidah mencari mencari mencari dunia. Kata beliau, "Kullu ma asabta fi dunya turidu bihi dunya fa huwa madmum." Semua yang kamu dapatkan daripada dunia Yang tujuanmu adalah juga dunia Maka itu adalah tercela. Jadi dunia untuk dunia Itu tercela. Kita cari dunia untuk dunia Itu adalah tercela. Cari dunia untuk berbuka-bukaan Membuat dia lupa, bermewah mewah Itu aja, dunia untuk dunia Tercela. Wa kullu ma asabta minha turidu bihi al-akhirah falisa minha dan semua daripada dunia yang kamu dapatkan, yang kamu inginkan dengannya akhirat, maka itu yang tidak tercela. Jadi kalau kamu cari dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat, maka ini adalah tidak tercela, bahkan ini terpuji. Karena itu sering ada ungkapan yang mengatakan carilah dunia dan bawalah duniamu sampai mati. Dunianya dibawa mati. Jangan cari dunia, kemudian dunianya gak dibawa mati. Jadi kita tinggal pilih saja dunia itu dunia atau tidak. Karena banyak orang beralasan ya ketika kita menjelaskan fitnah dunia tentang zuhud. Mereka beralasan orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu harus mempunyai segala-galanya. Iya betul. Orang Islam harus kaya betul. Tapi kekayaannya untuk apa? Apakah disimpan saja di rekening? Apakah dipendam saja? Tentu tidak. Orang Islam cari uang, cari harta, kaya raya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini terpuji. Kalau cari harta dipendam saja, disimpan saja, wah tercela. Dunia untuk dunia, silahkan mau kaya boleh, tapi jangan lupa eh, apa namanya membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita persembahkan untuk Allah, untuk Rasulnya dan untuk kampung akhirat. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan tentang dunia. Nikmatid dar ad karena kanat lil mukmin. Sebaik-baik negeri adalah dunia bagi orang mukmin. Dunia bagi orang mukmin adalah negeri yang terbaik. Kenapa? Wadzalika annahu 'amila qalilan wa aqada zadahu minha lillah. Yang demikian itu karena seorang mukmin beramal sedikit lalu dunia itu menjadi bekalnya untuk masuk ke dalam surga. Orang mukmin di dunia, kampung terbaik, negeri terbaik. Orang mukmin amalnya sedikit, kemudian dunia itu menjadi bekal dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa bi'satid kanat lil kafiri wal munafiq. Dan dunia adalah seburuk-buruk negeri bagi orang kafir dan orang munafik. Seburuk-buruk negeri, kampung bagi orang kafir dan munafik. Kenapa? Wadalika annahu dayya'a layali wa kana zatuhu minha ila an Yang demikian itu karena dia menyia-nyiakan hari-harinya dan malam-malamnya. Lalai, lupa Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia itu menjadi bekalnya untuk masuk ke dalam neraka. Tambah hari tambah buruk, bekal tambah banyak untuk masuk ke dalam neraka. Kafir dan munafik. Orang mukmin tidak. Tambah hari tambah bekal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Apakah mungkin dunia dan akhirat jalan bersama-sama? Mungkin atau tidak? Kita sering mendengar orang-orang mengatakan dunia dan akhirat harus jalan bareng-bareng. Orang yang mementingkan akhiratnya itu tercela, yang mementingkan dunianya tercela. Yang benar adalah dunia dan akhirat jalan bareng-bareng, dua-duanya. Ini kata-kata yang sangat indah, tapi kenyataannya nggak mungkin, mustahil dan mustahil. Kenyataannya nggak mungkin. Kenyataannya adalah milik salah satu. Kalau kita lebih mengutamakan akhirat, dunia otomatis ada yang kita korbankan, otomatis. Kalau kita lebih memilih dunia, akhirat otomatis ada yang kita korbankan. Jalan dua-duanya retorika, omong kosong. Omong kosong. Kata-kata manis tapi nggak ada kenyataannya, mustahil. Karena itu para salafus soleh yang menyadari hal ini mereka mengatakan diantaranya Aun bin Abdullah rahimahullah taala Aun bin Abdullah Rahimahullah taala beliau mengatakan Ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakifatay mizan ma tarajjaha ihdahuma takifful ukhra Dunia dan akhirat di hati seperti dua daun timbangan jadi dunia dan akhirat di hati seperti dua daun timbangan. Kalau yang satunya berat, maka yang satunya ringan. Tidak mungkin berat dua-duanya, tidak mungkin ringan dua-duanya. Yang berat yang mana? Yang satunya ringan. Kalau berat akhiratnya, dunianya ringan. Berat dunianya, akhiratnya ringan, otomatis. Ini bukan omongan yang ngawur. Ini sudah diteliti oleh beliau dan beliau sudah berpengalaman. Demikian pula salah seorang salafus saleh yang lainnya yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala beliau mengatakan Innamat dunya wal akhiratu karajulin lahum ra'atan idza arda ihdahuma asqata al-ukhra Hanya saja dunia dan akhirat itu seperti seorang lelaki yang mempunyai dua istri Apabila dia menjadikan satu istri itu rito, Maka yang satunya lagi akan marah Cemburu jadi dunia dan akhirat ibaratnya satu orang laki-laki punya dua istri. Kalau dia membuat istri yang satu ridho, yang satunya akan cemburu. Jadi dunia dan akhirat saling cemburu. Kalau gitu perlu istri yang ketiga. Jadi itu ya, dunia dan akhirat gak mungkin jalan bersama-sama. Pasti ada yang dikorbankan. Memang kata-kata manis dua-duanya jalan manis sekali indah retorika tapi kenyataannya tidak mungkin tidak mungkin omong kosong milih mana milih dunia atau akhirat kemudian juga ikhwan wa akhwatin rahimakumullah ada kata-kata yang sangat indah tentang bahaya cinta dunia cinta dunia ucapan dari salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala. Kata beliau, Ad-dunya khomrul khomrul syaitan. Dunia adalah khomernya setan. Khomer Arab. Dunia adalah khomernya setan. Man sakara minha fala yafiku illa bi asdaril mauta nadiman bainal khasirin. Para siapa yang telah mabuk olehnya dia tidak akan sadar kecuali ketika berada dalam rombongan orang-orang mati. Dia menyesal di antara orang-orang yang merugi. Subhanallah. Kalau homer di dunia, homer di dunia narkoba, itu kalau orang mengkonsumsi, paling mabuknya cuma beberapa jam atau beberapa hari. Tapi kalau kena homernya setan dunia, dan kena fitnah dunia, nggak bisa sadar. Kapan sadarnya? Kalau mati baru sadar. Mati baru sadar. Dia menyesal bersama orang-orang yang merugi, di antara orang-orang yang merugi. Subhanallah. Karena itu kita perlu mikir ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Dunia itu kalau kita belum masuk masih enak. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya, keluar lagi itu sulit. Ibaratnya itu kuda. Kuda itu kalau belum dimasukkan ke dalam kandangnya ya, kandang yang sempit. Kalau belum masuk ke kandangnya, maka kita mengarahkan kuda itu gampang, mau ke kanan, kiri gampang karena belum masuk. Kalau jakadung masuk ke dalamnya, mengeluarkan itu sulit, ditarik-tarik ekornya, sulit sekali. Sulit. Subhanallah. Kalau sudah mati baru sadar, ya percuma, tidak ada faedahnya. Fitnah dunia. Kemudian juga ada ucapan yang sangat indah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadikan kata-kata ini renungan. Ada salah seorang ikhwan yang ngaji sudah lama, ngaji sudah lama dan sekarang berada di luar kota. Berada di luar kota, beliau sempat SMS ke saya, tidak lama, bertahun-tahun. Ternyata beliau masih ingat kata-kata Ibnu Mas'ud ini. Ingat, tidak dilupakan kata-kata ini, kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, "Ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu 'ariyah, fadh-dhaifu murtahal wal 'ariyatu mu'adda." Tiadalah seorang itu di dunia melainkan sebagai tamu dan hartanya adalah pinjaman. Jadi kita di dunia tamu, dan harta kita adalah pinjaman. umur tahal tamu pasti akan pergi. Tidak mungkin tamu itu lama di sana. Tamu paling lama tiga hari, setelah itu pergi. Kita di dunia tamu berarti kita akan pergi. Wal area muadda, adapun harta yang merupakan pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya. Subhanallah. Inilah dunia. Kita di dunia adalah tamu, kita akan pergi meninggalkannya. Harta yang kita miliki adalah pinjaman, pinjaman dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah ada ada tujuh bahaya kalau kita mencintai dunia. Para ulama mengatakan hubbud dunia ra'su kulli cinta dunia adalah pangkal semua kesalahan dan benar-benar merusak agama. Cinta dunia ya. Kalau ada kata-kata cinta dunia, jangan dibayangkan orang umum, termasuk ulama pun banyak kena cinta dunia. Kalau sudah kena cinta dunia menghalalkan segala cara. Yang dicari adalah dunia, dunia, dunia. Yang dicari harta, yang dicari adalah popularitas, ketenaran, semuanya menghalalkan segala cara. Dianggap akhirat sama dengan bisnis duniawi. Apapun dihalalkan untuk melancarkan keinginannya. Ada tujuh minimal bahaya ya. cinta dunia Yang pertama-tama Cinta dunia Menjadikan seseorang mengagungkan dunia Mengagungkan dunia Dunia adalah segala-galanya Padahal dunia itu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dunia itu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk dosa yang paling besar adalah kita mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan disebutkan riwayat-riwayat bagaimana tentang kehinaan dunia. Cinta dunia menjadikan orang mengagungkan dunia, padahal dunia itu hina, rendah, remeh di sisi Allah. Termasuk dosa paling besar kalau kita mengagungkan sesuatu yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara bahaya cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat dunia. Allah membenci dunia dan Allah murka kepada dunia. Kecuali dunia yang dipergunakan untuk akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya kan, "Ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Dunia itu terlaknat dan semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali yang ada hubungannya dengan zikir kepada Allah dan yang dipergunakan untuk Allah swt itu enggak terlaknat. Selain itu tercela, terlaknat, dimurkai, dibenci oleh Allah swt Kalau orang mencintai sesuatu yang telah dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, Berarti dia menjerumuskan dirinya dalam kehancuran, dalam fitnah. Berarti dia menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia. Kecuali dunia yang untuk akhirat, enggak tercela. Bagaimana kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga di antara bahaya cinta dunia. Orang yang mencintai dunia pasti menjadikan dunia adalah puncak tujuannya, cita-cita tertingginya. Sehingga amalan-amalan yang mestinya untuk akhirat dijadikan sarana untuk mencari dunia. Allahu apa? Ini yang paling dahsyat. Sampai-sampai amalan akhirat pun dia jadikan sarana untuk mencari dunia mencari harta, mencari ketenaran, popularitas dan yang lainnya. Sehingga dia membalik, dibalik kenyataannya. Mestinya dunia dipergunakan sarana untuk cari akhirat, ternyata dibalik oleh dia, akhirat dijadikan sarana mencari dunia. Subhanallah. Ini adalah orang yang benar-benar telah terbalik secara total hatinya dan seluruh perbuatannya dan ini orang yang paling rugi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 sampai 16. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, tujuannya dunia, obsesinya dunia, cita-citanya dunia, maka kami penuhi dunia untuk dia, dipenuhi oleh Allah, tidak di, tidak dikurangi, dikasih dia dunia oleh Allah. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa selain api neraka dan semua perbuatan mereka hapus batil, tidak ada sia-sia semuanya. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang tiga kelompok. Yang pertama dibakar di neraka. Yang pertama orang yang pandai baca Quran dan mengajarkan ilmu. Tujuannya adalah ingin dipuji, ingin didengar, riak. Dipanggil di akhirat oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah kelompok orang yang banyak sodapok di dunia. Tujuannya adalah ingin dipuji, terkenal. Ini orang dermawan dan di dunia dia telah mendapat gelar itu Di akhirat dilempar oleh Allah ke neraka Yang ketiga adalah orang yang jihad di jalan Allah Mati di medan perang Di akhirat dipanggil oleh Allah Ternyata dia itu riak Ingin dapat gelar ini lempung pemberani Ini loh lawan, Dan dia telah dapat gelar itu di dunia Di akhirat tidak dapat apa-apa Dilempar ke neraka Naudzubillahimindalim Dan yang lebih lembut lagi Ini lembut ya Orang yang beramal akhirat untuk cari dunia. Misalnya orang itu sodakoh atau zakat. Dia zakat niatnya itu murni untuk dunia. Saya zakat ini tujuannya supaya harta saya dijaga oleh Allah, supaya harta saya tambah banyak. Ini amal akhirat untuk cari dunia. Kecuali kalau dia niatnya semula adalah zakat ini adalah perintah Allah, wajib saya kerjakan, untuk mencari ridho Allah, mencari akhirat supaya saya masuk surga, supaya saya selamat dari neraka. Tidak apa-apa. Lalu ada bonusnya. Bonusnya supaya Allah itu jaga harta saya, supaya tambah barokah. Tidak masalah. Tapi banyak orang yang tidak mikir akhirat, tidak mikir ridho Allah, tidak mikir surga, tidak mikir neraka. Yang dipikir adalah saya zakat supaya harta saya ini tambah banyak, tambah barokah. Ini amalan akhirat untuk cari dunia. Lembut sekali. Seperti orang sholat duha. Sholat duha tujuannya sebelum berangkat ke pasar sholat duha dulu supaya pasarnya rame dagangannya rame Ini adalah amal akhirat untuk cari dunia. Cari dunia. Itu anak duha, sholat duha ibadah kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan pasar. Berdoa boleh-boleh saja cari rezeki yang halal, boleh silahkan. Tapi jangan amal akhirat untuk cari dunia. Karena sekarang banyak ya, terutama sodakok dibawa kemana-mana keutamaan sodakoh ujung-ujungnya sodakoh hanya untuk cari dunia saja yang penting dalam beramal harus ada tiga hal supaya amal kita diterima oleh Allah pertama-tama mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala mencari ridho Allah cinta Allah Subhanahu Wa Taala kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala selamat dari murka Allah ada tiga ini kemudian kita ingin bonusnya Bonusnya supaya sembuh dari penyakit dengan sodako Supaya tambah barokah dengan sodako Silahkan boleh-boleh saja Tapi banyak orang yang tidak ada tiga ini Jadi inilah Gara-gara dunia semuanya dibalik Dan alangkah banyaknya Orang menjual akhiratnya Untuk dunianya Termasuk orang cari ilmu agama pun Banyak yang tujuannya adalah cari dunia Padahal Rasulullah SAW bersabda Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Para siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari wajah Allah, mencari akhirat. Ternyata dia tidak mencari ilmu itu melainkan hanya untuk mencari secuil dunia. Maka hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Alangkah banyaknya seperti ini. Kebanyakan para orang tua motivasi anaknya, kamu ke pondok saja jadi santri supaya kamu nanti kaya, kaya kiai bulan. Nah, ini namanya amal akhirat untuk cari dunia, secuil dunia. Tidak mendapatkan baunya surga, baunya aja nggak dapat, apalagi surganya. Rugi. Kemudian bahaya cinta dunia yang keempat. Cinta dunia menghalangi seorang hamba daripada melakukan amalan-amalan yang bermanfaat baginya di akhirat. Dan menyibukkannya dari kekasihnya. Jadi gara-gara cinta dunia, akhirnya kita terhalangi terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita di akhirat dan kita jadi sibuk oleh dunia akhirnya kita melupakan kekasih kita Allah Subhanahu dan ini terjadi kenyataan banyak orang gara-gara cinta dunia dia korbankan imannya akidahnya banyak orang-orang kafir itu kebanyakan tahu Islam benar tapi mereka lebih cinta dunia mereka tidak mau masuk Islam Kemudian banyak pula orang yang gara-gara cinta dunia Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan yang wajib Sholatnya ditinggalkan Kemudian juga zakatnya ditinggalkan Puasanya ditinggalkan Banyak juga orang-orang yang cinta dunia Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan sunnah Kalau toh dia mengerjakan amalan yang wajib Sholat Maka sekedar badannya saja Kehusuan nggak ada Dia sholat Zuhur di masjid lima waktu sholat Tapi khusyuk tidak ada dia masuk dalam sholat hatinya kemana-mana Gara-gara cinta dunia Kemudian kalaupun dia mengerjakan Kadang cepet-cepetan Cepet-cepetan Segera mengerjakan dunia lagi Akhiratnya dicepatkan cepat sekali Subhanallah Dan yang lebih rugi lagi Dia kehilangan sesuatu Yang mestinya dia bahagia dengannya Yaitu Gara-gara cinta dunia Dia tersibukkan tidak lagi ada cinta Allah subhanahu wa ta'ala Hati menjadi bercerai-berai Padahal makanan hati kita adalah cinta Allah Lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat. Berapa banyak ahli dunia yang mereka keluar dari dunia dan belum sempat merasakan nikmatnya dunia. Berapa banyak? Kemudian yang kelima di antara bahaya cinta dunia. Orang yang cinta dunia pasti menjadikan dunia cita-cita tertingginya. Ini hampir mirip dengan yang ketiga. Menjadikan cita-cita tertingginya. Apapun yang dia lakukan tujuannya adalah dunia. Mari kita dengarkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang seperti ini. Di dalam riwayat sahih diriwayatkan oleh at dan yang lainnya dengan sanad yang sahih atau hasan melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mengkanatil akhiratu hammahu Barang siapa yang akhirat adalah tujuannya Cita-citanya Obsesinya Ja'alallahu ghinahu fi qalbih Allah menjadikan kecukupan di hatinya Menjadikan kekayaan di hatinya Wajama wajama'alahu syamlahu. Allah mengumpulkan untuknya urusannya, enggak bercerai-berai. Urusannya lancar semuanya. Wa atat dunya wa hiya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dia tidak menyukai dunia itu atau dalam keadaan dunia itu hina. Ini kalau kita mikir akhirat, akhirat, akhirat. Allah menjadikan kita ini merasa cukup hati kita, cukup tenang, damai nggak takut melarang, nggak takut apa-apa. Urusan lancar semuanya, enak semuanya. Kemudian dunia datang sendiri, nggak diharapkan malah datang. Dalam keadaan dunianya itu hina. Sebaliknya, wamengkana tip dunia hamahu dan pada siapa yang dunia adalah tujuannya, cita-citanya, obsesinya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah menjadikan kefakiran, kemelaratan di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah mencerai-beraikan urusannya, kacau semuanya. Wa lam ya'tihi minat dunia illa ma lahu. Dan tidak datang kepadanya daripada dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya saja. Ini juga nyata. Kalau kita sudah kadung mikir dunia, itu rasanya di depan, di depan mata itu melarat, melarat dan melarat. Bagaimana besoknya? bagaimana tahun depannya, bagaimana bulan depannya, bagaimana bulan melarat, melarat, melarat. Gara-gara mikir dunia. Urusan jadi bercerai-berai, kacau semuanya, bingung, hati nggak tertata lagi. Kemudian ternyata dunia yang dikejar-kejar itu malah lari, nggak dapat, malah dapatnya sedikit. Itulah dunia. Dunia itu kalau dikejar tambah lari. Kalau kita tinggalkan malah datang, subhanallah. Tapi butuh iman seperti itu. Jadi ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita selalu mengalami seperti itu, terutama bagian yang pertama. Kalau kita lagi mikir akhirat, rasanya hati ini cukup, nggak takut melarat sama sekali. Kalau lagi mikir dunia, langsung rasanya besok aja takut melarat, besok takut melarat. Bagaimana pula minggu depan, bulan depan dan tahun depan. Kemudian bahaya cinta dunia yang keenam adalah Orang yang cinta dunia adalah orang yang paling tersiksa dia tersiksa di tiga tempat. Yang pertama-tama tersiksa di dunia. Yang kedua tersiksa di alam kubur dan yang ketiga tersiksa di akhirat nanti. Yang pertama-tama tersiksa di dunia, dia capek, payah mencari dunia, rebutan dunia. Sehingga menghalalkan segala cara. Malam jadi siang, siang jadi malam peras keringat, banting tulang. Sudah payah, capek di dunia dia itu. Tapi anehnya, kadang mereka tidak merasakan. Kadang mereka tersiksa tapi senang dengan ketersiksaannya. Itulah di antara keanehan orang cinta dunia. Kan tadi dikatakan kan homernya setan. Kapan sadarnya? Sudah mati baru sadar, belum mati nggak sadar. Kemudian yang kedua adalah tersiksa di alam kubur. Allah Akbar. Ini paling tersiksa. Karena dia harus pisah dengan kekasihnya dengan perpisahan yang tidak mungkin ketemu lagi selama-lamanya. Dia cinta mobilnya, dia pisah dengan mobilnya. Dia cinta dengan rumahnya, vilanya, pisah dengan rumahnya, vilanya. Cinta dengan hartanya di rekening miliaran triliunan, pisah semuanya. Pisah yang tidak mungkin ketemu lagi. Itu pisah yang paling menyakitkan. Dan tidak ada penggantinya di sana. Sehingga di alam kubur dia hanya merasakan kesedihan, hanya merasakan kegelisahan, hanya merasakan kesumpekan, hanya merasakan eh, kerugian di rohnya, rohnya, jiwanya. Merasa rugi, sumpek, bingung, sedih. Seperti itu, sementara badannya dimakan oleh ulat oleh ulat, oleh kalajengking dan oleh binatang-binatang yang lainnya. Jadi badannya dimakan binatang, rohnya tersiksa. Kemudian yang ketiga di alam akhirat dia tambah tersiksa lagi. Di alam kubur tadi kuburannya menyempit, menyempit, menyempit sampai tulang rusuknya patah. Di alam kubur, di alam akhirat tambah tersiksa. Kala inna kitabal fujari lafi siji di siji fil ardi di bumi yang paling bawah, yang yang yang pengap, yang sempit seperti penjara, dibakar di neraka. Allahu Akbar. Dan Allah mengabadikan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wa wala auladuhum. Innama Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kalau ada orang berharta, punya anak banyak, jangan kamu ingin seperti mereka. Karena ada kalanya kalau mereka itu lupa akhirat, mereka justru tersiksa oleh semua itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tambah tersiksa lagi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bahaya daripada cinta dunia. Orang yang terlanjur cinta dunia Maka dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dia utamakan dunianya daripada akhiratnya. Dan orang yang mengutamakan dunianya daripada akhiratnya itu adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling sedikit akalnya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan hayalan daripada kenyataan. Dunia ini adalah hayalan, akhirat itu kenyataan bagi orang beriman. Karena dia lebih mengutamakan tidur, mimpi-mimpi daripada di alam nyata, terjaga. Dia lebih mengutamakan bayang-bayang daripada kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Dia lebih mengutamakan dunia yang fana daripada akhirat yang tanpa batas. Dia menjual kehidupan yang kekal abadi dengan penuh kenikmatan dengan dunia yang sebentar sedikit saja 60 tahun, 70 tahun, tak kerasa. Sehingga ada penyair yang mengatakan ahlamu naumin au kadillin zail innal labiba bimithliha la yuhdahu. Dunia itu adalah ahlamu naumin, seperti mimpi-mimpi dalam tidur. Atau kadillin zail, seperti bayang-bayang yang akan hilang nanti, sebentar saja. Sesungguhnya orang berakal tidak akan tertipu dengan yang seperti itu. Masalahnya kita berakal atau tidak Orang berakal, beriman Kemudian juga sebagian salafus soleh mengucapkan satu bait syair yang berbunyi Ya ahla lazzati dunia la baqa alaha inna utiraran bidhillin zailin hamkun Wahai orang yang mengutamakan kelezatan dunia yang tidak ada kekekalan di sana Sesungguhnya tertipu oleh bayang-bayang yang akan hilang adalah satu kebodohan. Bayang-bayang yang akan hilang. Subhanallah. Kemudian juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang dunia ini, an "An-nasu niyam, fa idza matu intabahu." Manusia itu tidur. Apabila mereka telah mati baru mereka jadi kita seakan-akan tidur, tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Mati baru sadar, ya Allah, ya Allah, dan ya Allah. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang bernama Yunus bin Abdul A'la rahimahullah taala mengatakan, "Ma syabbahtu dunya illa karajulin nama, fara'a fi manamihi ma ya wa ma yuhibbu, fa bainama huwa kadalika intabaha." tiadalah aku menyerupakan dunia melainkan seperti seseorang yang tidur. Lalu dalam tidurnya dia bermimpi melihat sesuatu yang dia benci dan yang dia sukai. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia terbangunkan. Subhanallah. Ini perumpamaan yang sangat indah. Jadi seakan-akan kita ini mimpi, mimpi indah dan mimpi buruk. Kemudian tiba-tiba bangun. Bangun adalah apa bangunnya? Mati baru bangun sadar. Subhanallah. Coba renungkan teman-teman yang telah pergi. Kalau antum punya teman, terutama teman dekat yang sudah pergi renungkan. Apa ya? Yang terjadi apa? Pergi. Kayaknya sebentar baru kemarin dia hidup. Baru tadi bersama-sama karena sudah pergi menuju kepada kekekalan yang tanpa batas. Kemudian juga para ulama memberikan perumpamaan kepada dunia yang tadi telah disebutkan seperti mimpi, seperti bayang-bayang, kemudian juga seperti asarab, seperti fata morgana. Kalau untuk melihat di sana itu ada air, ternyata kita datang ke sana nggak ada air. Ternyata airnya itu di sana. Datang ke sana lagi nggak ada ternyata. Di sana airnya, itulah dunia. Kita hanya dibohongi saja di dunia ini. Ya. Karena itu hidup yang paling indah adalah hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Manusia seperti wayang, seperti wayang. Tidak ada artinya. Kemudian juga sebagian ulama yang lain memperumpamakan dunia seperti seorang perempuan tua. Perempuan tua yang keriput, yang jelek, penampilannya jelek, omongannya kotor. Jelek sekali. Cuman uh, dia berdandan. Sudah jelek ya omongannya kotor, tua, keriput, ompong, dia suka menipu suaminya Kemudian dia berdandan, dia masuk salon, dia berdandan. Kemudian dia keluar dari salon itu demikian cantik dengan dandanannya, dengan make upnya, dengan pakaiannya. Kemudian laki-laki yang melihatnya langsung tertarik oleh dia. Oh, alangkah cantiknya kamu, aku ingin menikahi kamu. Aku ingin menikahi kamu. Dan dia mengatakan, boleh silahkan. Kalau ingin menikahi aku silahkan, aku siap kamu nikahi. Tapi la mahra illa faqdul akhirah. Tidak ada mahar, gratis. Cuma syaratnya akhirat kamu lepas. Akhirnya karena kita terpesona oleh kecantikannya, sudah tidak apa-apa. Akhirat aku lepas. Yang penting aku dapat kamu. Terjadilah pernikahan Kopil tu nikahaha Wa Bil mahril madkul Sudah dapat dia Masuk kamar Dibuka pakaiannya Baru terbongkar Ternyata dia adalah tua Ternyata dia itu ompong, keriput, jelek pemandangannya. Ternyata dia itu omongannya juga kotor, penipu para suami. Sebagian orang ketika merasa tertipu langsung sadar. Ternyata kamu penipu. Aku ceraikan kamu dengan cerai tiga, kamu tujuh lagi. Ini orang yang selamat. Ya selamat. Dia tertipu lalu dia sadar sekali aja tertipu, Gak ada kedua kalinya. Tapi banyak orang yang mengatakan terlanjur basah, mandi sekali, dan sekalian aja sudah dan itu. Itulah dunia. Dunia itu jelek, Cuma berdandan dunia. Kelihatannya luarnya itu bagus, hakikatnya kalau kita sadar, Allahu Akbar. Karena itu kita perlu merenung supaya kita tahu hakikat dunia, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita perlu merenung, terus merenung sendirian, merenung, pikirkan, baca Quran, baca sunnah supaya kita enggak tertipu oleh kehidupan dunia sebentar ini. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu untuk mencari yang lebih baik daripadanya. Kita tinggalkan sesuatu demi untuk mengejar yang lebih baik daripadanya. Berarti zuhud ini harus kita tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih jelek. Untuk kemudian kita pilih yang lebih baik dan kita tinggalkan yang lebih jelek itu. Kalau kita tahu bahwa yang di sisi Allah adalah kekal, bahwa akhirat adalah yang lebih baik, bahwa akhirat itu ibaratnya adalah permata yang lebih baik daripada salju. Permata, indah. Kalau salju kena panas matahari meleleh-meleleh dan habis. Tentu kita akan memilih permata itu Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala banyak memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang zuhud terhadap dunia, di antaranya di dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17, surat yang selalu dibaca ketika sholat Jumat. Bal tuqtirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini selalu dibaca. Mari kita renungkan. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 67. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu ingin kemewahan dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat. Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'." dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia padahal tiadalah kehidupan dunia itu dibanding akhirat melainkan hanya kesenangan yang sedikit saja sebentar paling-paling 60 tahun paling-paling 70 tahun itu kalau sampai Wallahu alam kita sampai atau tidak mungkin 40 mati 30 mati Wallahu alam umurnya orang sekarang kebanyakan pendek-pendek karena kita kena kimia banyak Kemudian juga mari kita lihat betapa hina hinanya dunia yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar disertai oleh para sahabat di sekeliling beliau Kemudian di pasar itu ada seekor bangkai kambing yang telinganya cacat. Sudah bangkai kambing telinganya cacat lagi. Kemudian beliau pegang telinga kambing itu, beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham?" Siapa di antara kamu yang mau membeli kambing ini satu dirham? Murah satu dirham, seribu rupiah. Mereka mengatakan, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Ya Rasulullah, kami tidak suka membelinya dengan sesuatu pun. Buat apa dia itu? Buat apa? Atuhibbuna annahu lakum? Kata Rasulullah SAW, maukah kamu kalau diberikan kepadamu gratis? Gratis maukah kamu? Kemudian para sahabat mengatakan, Wallahi, lau kana hayyan kana iban fi, liannahu asab Fakih bahwa mamayyid. Demi Allah wahai Rasulullah, kalau dia hidup dia itu cacat, karena telinganya cacat. Bagaimana pula dia adalah bangkai. Buat apa ya Rasulullah? Gratis pun kami tidak mau. Beliau sudah menjelaskan betapa hinanya dunia. Lalu beliau mengatakan, Wallahi, la dunia ahwanu ala Allah min hadza alikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina atas Allah daripada bangkai kambing cacat ini atas kamu. Allahu Cuman bedanya ini kelihatan dunia tidak kelihatan, tertutup. Lebih hina dari bangkai kambing yang cacat telinganya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah melalui jalan sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'al ahadukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarfi." Tiadalah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke lautan lalu hendaklah dia lihat apa yang dia dapatkan. Jadi akhirat seakan-akan adalah lautan Dunia ibaratnya jari kita, jari telunjuk kita masukkan ke dalam lautan lalu kita ambil. Yang kita dapat apa? Artinya apa di sini? Artinya dunia itu dibanding akhirat tidak ada apa-apanya sama sekali. Jangan sampai kita korbankan lautan gara-garanya satu tetes air. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu beliau bersabda Rasulullah alaihi bersabda "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha karbatan." Kalau sekiranya dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti sayap nyamuk, pasti Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air sekalipun. Jadi kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah Seperti nilainya sayap nyamuk Pasti orang kafir orang Allah tidak diberi minum Karena kafir Tapi karena dunia nggak ada nilainya di sisi Allah Orang kafir pun orang kafir pun orang Allah diberi minum Subhanallah Betapa hinanya dunia Ikhwan wa akhwati rahimahullah Kalau sampai kita korbankan akhirat gara-gara dunia Ini kehidupan, fitnah, luar biasa ya, Apalagi ketika nggak ada uang Dan nggak ada uang, sulit nah, ini datang uang haram nah, sabar atau tidak gitu. ingat atau tidak sayap nyamuk ini ingat atau tidak bangkai kambing yang cacat apakah kita jual akhirat kita gara-gara perut kita padahal Allah sudah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib orang yang bertakwa kepada Allah pasti oleh Allah diberikan jalan keluar dari semua kesulitan dan pasti oleh Allah diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan khawatir. Kalau kita merasa ada jalan buntu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Dan takwa saya belum benar. Kalau takwanya benar, tidak ada jalan buntu. Apakah zuhud itu? Jangan salah paham, ada orang menyangka zuhud itu adalah pakaian compang-camping. Rumahnya dari gedek. Bukan itu zuhud. Zuhud itu bukan dari luar, zuhud itu berada di dalam. Seperti Rasulullah SAW manusia paling zuhud, tapi beliau hidupnya menikmati. Ada dinikmati, nggak ada sabar. Pakaian beliau juga pakaian yang bagus. Apalagi ketika menyambut kedatangan tamu, beliau pakai pakaian yang bagus. Ada tafsir zuhud yang sangat bagus ditafsirkan oleh salah seorang salafus soleh yang bernama Yunus bin Maisarah rahimahullah taala. Kata beliau, "Laisa zahadatu fid dunya bi tarkil halal wa la idha'atil mal." Bukanlah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud itu bukan berarti yang halal kita haramkan, Bukan berarti kita nggak mau dengan harta, menyia-nyiakan harta, bukan. Walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah aw takminka bima fi yadik. Akan tetapi zuhud terhadap dunia itu adalah hendaklah apa yang di tangan Allah lebih kamu yakini daripada yang di tanganmu. Ini yang pertama. Nanti ada pembahasannya. Wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawa. Dan hendaklah keadaanmu ketika mendapat musibah dan ketika tidak mendapat musibah sama. Keadaanmu sama ketika mendapat musibah dan ketika tidak mendapat musibah tetap istimewa. Yang kedua itu. Yang ketiga wa an yakuna madihuka wa zamuka bil haqqi sawa. Dan hendaklah orang yang memuji dan mencelamu ketika kamu mengamalkan kebenaran, kamu anggap sama. Dipuji, dicela, dianggap sama ketika mengamalkan kebenaran. Mari kita bahas tiga tafsiran zuhud yang sangat indah. Yang mana ketiga-tiganya adalah merupakan amalan hati. Jadi zuhud itu bukan dari amalan badan, bukan berarti dia pakai sandal uh, sandal jepit misalnya atau pakai pakai nyamping-nyamping, bukan itu zuhud. Zuhud itu di hati. Karena itu para salafus soleh mengatakan la tashhad li ahadin bizuhud. Jangan kamu mengklaim seseorang sebagai orang zuhud, jangan. Karena zuhud ada di dalam hati. Kita nggak tahu hatinya yang pertama-tama tadi dibahas yaitu hendaklah yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada yang di tangan kita, masya Allah. Walaupun kita punya harta, tapi kita lebih yakin yang di tangannya Allah daripada yang ada di tangan kita. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini timbulnya dari keyakinan, gak ada ragu sama sekali. Karena itu ada salah seorang salafus soleh yang disebut dengan Abu Hazim yang terkenal kezuhudannya. Abu Hazim pernah ditanya, "Mama luka, apa harta yang kamu miliki? Apa hartamu?" Dia menjawab, "Malan la akhsha ma'ahum al -fakar. Aku punya dua harta yang aku tidak mengkhawatirkan kemelaratan dengan dua harta itu. Apa dua harta itu? Yang pertama-tama at billah, aku percaya kepada Allah. Ini harta yang pertama. Yang kedua, wal yaksu mimma fi aidinas dan putus asa dari apa yang di tangannya manusia. Yang pertama adalah aku percaya Allah, yang kedua aku tidak mengharapkan manusia sama sekali. Allahu akbar, luar biasa. Ini iman yang sangat tinggi. Lalu beliau ditanya, "Amatah amatah khaful fakr?" Apa kamu tidak takut melarat? Lalu beliau jawab, "Ana akhaful fakr." Aku takut melarang. Wa maulai lahum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta Aku takut melarang. Bagaimana aku takut melarang? Padahal pemilikku, pelindungku mempunyai apa yang ada di langit, mempunyai apa yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya dan apa yang di permukaan bumi bahkan yang di dalamnya bumi. Dia pemilik semuanya. Majikanku punya semua itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini timbulnya dari yakin ya. Apakah kita yakin seperti Abu Hazim atau tidak? Masalahnya begitu. Kalau kita yakinnya seperti Abu Hazim, luar biasa. Kemudian juga masalah yakin ini sangat perlu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mempunyai kata-kata yang sangat indah tentang yakin. Orang yang yakin dalam hidup. Al yaqinu adalah turdinnas turdin nas Yakin itu kamu tidak mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Itu namanya yakin. Jangan sampai kita cari keridhoannya manusia tapi mendatangkan murka Allah. Menghalalkan segala cara yang penting orang ridha kepada saya padahal Allah murka. Itu namanya enggak enggak yakin namanya. Wala tahsud ahadan ala rizqillah dan jangan kamu hasad kepada seorang atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Itu namanya jangan hasad. Allah beri rezeki dia, itu milik dia. Tidak hasad, kita yakin Allah yang bagi. Wala talum ahadan ala malam lam Allah dan jangan kamu mencela seseorang terhadap apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Jadi kalau orang tidak memberi kita, jangan mencela orang itu. Karena yang tidak memberi adalah Allah. Ya, kalau diberi kita lihat Allah, bersyukur kepada Allah, cuma terima kasih kepada Dia. Tidak diberi, jangan marah kepada Dia tidak memberi adalah Allah. Berarti kita ada salah, lagi diuji oleh Allah atau yang lainnya. Kemudian termasuk yakin pula, Fa'inna rizqallahi la tasukuhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Karena sesungguhnya rezeki Allah itu tidak bisa didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Seperti apapun ketamakan kita, kalau belum rezeki kita tidak akan kena kita. Dan tidak pula menolaknya kebencian orang yang benci. Ada orang benci nggak suka, kalau itu milik kita sampai kepada kita. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keyakinan pula فإن الله بكفته وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا Karena sesungguhnya Allah dengan keadilannya, ilmunya dan hikmahnya. Allah dengan keadilannya, ilmunya dan hikmahnya menjadikan kebahagiaan dan kesenangan itu ada dalam yakin dan ridho. Kalau kita hidup ini dengan yakin dan rito Kita akan menjadi orang yang senang dan bahagia Yakin dan rito Sebaliknya وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فِي السَّخَطِ وَالشَّقِّ Dan Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan Itu ada dalam kemurkaan dan keraguan Kalau kita murka dan kita ragu, nggak yakin Kita akan sumpuk dan kita akan sedih terus Hidupnya seperti itu Yakin membangun keyakinan ini penting dan itu hubungannya dengan akidah. Kemudian yang kedua tentang zuhud tadi yaitu ketika mendapat musibah atau ketika tidak mendapat musibah keadaannya sama. Musibah duniawi ya, musibah menimpa materi, ekonomi atau kesehatan ataupun musibah menimpa rumah tangga ketika kena musibah atau tidak kena musibah keadaannya sama karena dia yakin di balik musibah itu banyak hikmahnya banyak hikmahnya ini juga dari keyakinan masalah hati kalau kita lihat musibah ya menambah pahala mengurangi dosa meninggikan derajat dan yang lain-lainnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kata-kata yang sangat indah man zahada fid dunya hanat alihil musibah Orang yang zuhud terhadap dunia Maka menjadi ringan atasnya semua musibah Orang yang zuhud itu kena musibah Ringan karena kena zuhud Tapi orang yang cinta dunia ketika kena musibah Bagaimana keadaannya Bingungnya bukan main Karena itu sebagian sahabat dulu Ketika mendengar fadilahnya orang sakit Sakit demam, sakit flu, sakit panas Dia berdoa kepada Allah Minta supaya sakit panas terus oleh Rasulullah dilarang ya. Cuma ini dia mampu. Minta sakit panas terus, tapi dengan catatan tidak menghalangi dia untuk ibadah untuk jihad bisa bilillah. Nah ini karena apa? Karena dia zuhud terhadap dunia. Kalau orang cinta dunia, sakit tuh bingung. Bingung sakit udah, bingung sekali. Kemudian juga sebagian salafus soleh rahimahumullah taala mengatakan, "Laula masaibud dunya la waradna al-akhirata minal mabalis." Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia Pastilah kami masuk akhirat Dalam keadaan sebagai orang-orang yang bangkrut Ini kalau menyadari tentang musibah Yang menjadikan kita untung adalah musibah Pahalanya itu banyak gara-gara musibah Dan kita sabar atas musibah itu Kalau nggak ada musibah di dunia Kita di akhirat orang-orang yang bangkrut Kita nggak punya apa-apa Amal to'at kita sedikit Maksiat kita banyak kita dapat pahala yang banyak itu gara-gara musibah bertubi-tubi. Orang mukmin kena musibah terus diuji oleh Allah Subhanahu taala karena Allah cinta kepada dia. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh kisah tentang mimpi-mimpi. Kata seorang mimpi ketemu temannya sudah mati ya di kuburan. Temannya dapat istana yang mewah karena temannya baik. Kemudian dia melihat di sana ada istana yang lebih mewah lagi. Lalu dia tanya itu istananya siapa yang lebih mewah itu? Dijawab itu pula dia masih muda, dia mati masih muda. Lo kok bisa? Dia mati masih muda, kenapa istananya lebih mewah dari istanamu? Jawabannya li'annahu min ahlil masahib. Dia itu mati masih muda karena dia itu langganan kena musibah. Langganan musibah, tapi dia sabar. Akhirnya gara-gara musibah yang menimpa dia itu dan dia sabar mendapat derajat yang luar biasa. Musibah. Subhanallah. Kalau kita menyadari ini, kena musibah atau enggak kena musibah keadaannya sama saja. Kemudian yang ketiga, dipuji atau dicela ketika mengamalkan kebenaran itu dianggap sama saja. Ini berarti orang zuhud. Karena orang itu kalau cinta dunia, kalau dipuji senang atau tidak? Wah, senang bukan main tambah semangat. Karena dia cinta dunia. Kalau dia dicela, marahnya bukan main. Marahnya bukan main. Bahkan dia bilang putus asa gara-gara dicela, bisa patah semangat gara-gara dicela karena dunia menjadi agung di hatinya. Sementara orang kalau sudah meninggalkan dunia dari hatinya, mau dicela, mau dipuji sama saja. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mungkin saya pernah cerita di sini ya tentang satu orang. Orang ini punya amalan luar biasa, amalannya banyak ya untuk sosial, pendidikan, di mana-mana amalannya banyak. Kalau dinilai dengan harta itu sudah miliaran seluruh seluruh Indonesia, bahkan penjara ke luar negeri. Tapi subhanallah orang ini pernah mengatakan kepada saya, apa katanya? Ya Abdullah, makanan saya itu adalah pujiannya orang. Makanan saya adalah pujiannya orang. Jadi dia itu kalau dipuji sangat senang luar biasa. Oh ya Allah. Sayang sekali Pak. Amalan ah, Anda demikian banyak, ternyata Anda tujuannya kepingin dipuji orang sia-sia, rugi. Rugi sekali. Anda beramal keluar harta, capek, payah, pikiran, tenaga, waktu semuanya habis, tapi tidak ada faedahnya. Mudah-mudahan oleh Allah disadarkan. Sehingga kalau sudah ada pembicaraan masalah ikhlas, kalau di dibahas materinya kelas, orang itu paling sumpah sekali. Kenapa? Karena jauh daripada keikhlasan. Subhanallah. Itulah gara-gara dunia masuk di hati sehingga senang dipuji, kalau dicela marah-marah. Kalau dunia kita keluarkan dari hati, sudah nggak peduli dengan manusia, yang penting Allah, Allah dan Allah. Pujian dan celah dianggap sama. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah suka. Tidak peduli dengan manusia lagi. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 54 tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak takut dicela orang-orang yang mencela ketika mereka di atas garis Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang selalu ada yang mencela dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kemudian apakah mungkin orang itu kaya tapi zuhud? Mungkin atau tidak? Mungkin. Seperti para sahabat, seperti Nabi Sulaiman dan yang lainnya, kaya tapi zuhud. Tapi ada kriterianya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya <clears throat> tentang orang yang berharta, apakah mungkin dia zuhud? Kata beliau, "In kana la yafrahu bi ziyadatihi wala yahzanu bi naqsihi Jika dia tidak bertambah senang-senang dengan bertambahnya harta dan dia tidak bersedih dengan berkurangnya harta, maka dia adalah orang zuhud. Silakan, harta di tangan saja, harta di rekening saja, tidak masuk hati. Mau bertambah enggak tambah senang, mau berkurang enggak tambah sedih, cuma di tangan tangan aja. Bertambah ya tetap hatinya berkurang yang tetap hatinya tidak berpengaruh. Subhanallah. Inilah ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah tentang zuhud, zuhud terhadap dunia. Ada nah, lagi orang yang zuhud terhadap akhirat. Lebih hebatnya apa ini? Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap akhirat. Kalau orang lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya, ini berarti adalah zuhud terhadap akhirat. Berarti dia nggak mau akhirat. Ini lebih hebat ini. Lebih hebat. Karena yang lebih hebat ditinggalkan. Berarti zuhudnya lebih hebat. Artinya lebih bodoh ya. Karena ada salah seorang soleh dari kalangan salafus soleh mengatakan dipuji, Mara itu azhad minka. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih zuhud dari kamu. Tidak pernah lihat. Kamu ini paling zuhud. Lalu kata orang soleh itu, anta azhad minni. Kamu lebih zuhud dari aku. Kenapa? Lapat tu fi dunia la alaha wala fana wala wapa. Aku zuhud meninggalkan dunia yang tidak kekal dan tidak ada kesetiaan di dalamnya. Itu zuhud zuhudku itu. Wa anta sedangkan kamu zuhud fil akhirah, sedangkan kamu zuhud tidak mau dengan akhirat yang kekal, yang setia. Paman azhadu minka? Siapa yang lebih zuhud dari kamu? Kamu adalah lebih zuhud. Tapi zuhudnya zuhud yang yang bodoh tadi. Subhanallah. Itulah zuhud ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian terakhirnya setelah itu ada tanya jawab ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya tutup dengan ucapan dari Al Hasanul Basri rahimahullah taala. Beliau menggambarkan tentang keadaan salafus saleh, keadaan para tabi'in, keadaan para sahabat. Kata beliau, adraktu aqwaman wa sahibatu qawam. Aku pernah berkumpul dengan beberapa kaum dan aku pernah berteman dengan beberapa kelompok. Maka nu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbar. Mereka tidak bahagia, tidak senang dengan dunia yang datang kepada mereka wala yaksakuna ala syai'in minha adbar dan mereka tidak pernah bersedih atas dunia yang meninggalkan mereka wala hiya kanat fi a'yunihim ahwan min turab dan sungguh dunia itu di mata mereka lebih hina dari pasir kan ahaduhum ya'ishu 50 sana atau 60 sana lam yutwa lahu tawbun walam yusof lahu kidr. Salah seorang dari mereka itu ada kalanya hidup sudah 50 tahun atau 60 tahun. Tidak pernah dihamparkan untuknya pakaian dan tidak pernah ditegakkan untuknya panci masakan. Walam yuj'al bainahu wa bainal ardi syai'an dan tidak pernah dijadikan antara dia dan bumi sesuatu pun. Jadi kalau tidur itu langsung di lantai. Wala amara man fi baitihi bi san'ati ta'amin qat dan tidak pernah memerintahkan yang di rumahnya untuk membuat makanan sekalipun. Jadi 50 tahun, 60 tahun tidak pernah minta dilayani. Melayani diri sendiri. Faidakan lain apabila telah datang waktu malam, fakiyamun ala akdamim mereka berdiri di atas kaki kaki mereka. Yaftarijuna wujuhahum mereka menempelkan wajah mereka di lantai bersujud. Tajri dumuhum ala khudulihim air mata mereka mengalir di pipi-pipi mereka Yunajuna rabbahum fi tikafi riqabihim. Mereka bermunajat kepada Tuhan mereka. Akan dibebaskan mereka dari api neraka. <clears throat> Kalau idza amilul hasana da'abu fi syukriha. Apabila mereka berbuat kebaikan, mereka bersegera untuk mensyukurinya. Wasa'alullaha an yaqbalaha dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima kebaikan itu dari mereka. Wa idza 'amilu ahsanathum. Apabila mereka melakukan keburukan, maka keburukan itu menjadikan mereka bersedih. Wa sa'alullaha an yaghfiraha dan mereka berdoa kepada Allah meminta agar Allah mengampuni mereka. Falam yazalu 'ala dzalik keadaan mereka Terus menerus seperti itu. Wa wallahi demi Allah, ma salimu minad dzunub wala najau illa bil maghfirah. Demi Allah, mereka tidak bisa selamat dari dosa dan mereka tidak pula bisa selamat kecuali dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Farahmatullahi alaihim wa ridwanuhu. Semoga rahmat Allah terlimpahkan atas mereka dan juga ridhonya. Subhanallah. Itulah ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah tentang salah soleh inilah tentang fitnah dunia dan bagaimana solusinya wallahu a'lamu bisawab semoga kasihan ini bermanfaat kalau ada yang mau ditanyakan apa silakan